Yang hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dan Imam Abu Dawud di dalam sunannya, Ibnu Majah di dalam sunannya, Al tirmidzi serta Nasai juga di dalam sunannya dan Imam Ahmad di dalam musnadnya dan jelas hadis ini kita tidak ragukan tentang keabsahannya. Begitu juga Imam Ibnu Khuzaimah serta Imam Ibnu Hibban menukil dan meriwayatkan di dalam sahihnya. Hadis ini e, saya akan angkat dari sanad Imam Al-Bukhari haddatsana Ali ibnu Ayyash adalah seorang alim siqatun termasuk guru besarnya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala haddatsana Syuaib ibnu Abi Hamzah an Muhammad ibnu Al-Munkadir. Muhammad ibnu Al-Munkadir ini adalah ulama besar, zahid, alim, muhaddis, wari' dan dia adalah tabi'in yang banyak ketemu dengan sahabat ridwanullahi alaihim Beliau meriwayatkan dari Jabir ibnu Abdullah hampir semua baik itu Abu Dawud, uh, eh, At-Tirmidzi, Nasai Ibnu Majah meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Man qala hina yasma'un nida Barang siapa yang berucap, berbicara atau membaca ketika mendengarkan adzan. Ini nampaknya memberikan satu kesan doa ini dibaca ketika saat kita mendengarkan lafaz adzan itu dan ini kesan jelas eh, lemah dijelaskan panjang lebar oleh para ulama di antaranya Imam Al-Hafidh di dalam Fathul Barinya dan juga oleh e, penulis Aunul Ma'bud dan juga Tuhfatul Ahwadi di dalam Tirmidi, Syarah Tirmidi, yang dimaksud adalah ba'dal firagh minal adhan. Hal ini persis seperti sabda Rasul, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulu muadzin Maksudnya sami'tumun nida firaghan setelah selesai ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin ya thumma sallu alayya kemudian bacalah salawat kepadaku wasallallahu wasilah thumma sallallahu wasilah kemudian mintalah kepada Allah untukku surga al-wasilah. yang dimaksud al-wasilah ini di antara ulama seperti yang dinukil oleh Imam Al-Nawawi di dalam kitab Al-Minhaj Sarah Sahih Muslim adalah nama di antara nama surga dan itu hanya dihuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hina yasma'un nida yang dimaksud adalah al-adhan. Al-adhan dikatakan nida karena memanggil. Makanya kalau kita lihat Masya Allah panggilan adhan itu isinya adalah tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar mengajak kita membesarkan Allah dan tidak menganggap besar pada saat solat kecuali Allah. Yang lainnya kecil selain solat. Makanya pendengar sekalian barang siapa yang masih menyibukkan dengan urusan dunia, masih menyibukkan dengan urusan-urusan sesaat, sehingga melupakan atau meninggalkan solatul jamaah, maka orang tersebut sama halnya tuli mendengarkan panggilan azan. Makanya nanti kita akan bahas doanya Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Itu nanti bagaimana komentar ulama. Bagaimana kita dipanggil Allahu Akbar? Allahu Akbar jawaban kita lebih mengarah kepada dunia akbar, dunia akbar, kerjaan akbar, kantor akbar, duit akbar. Kita tinggalkan solat untuk urusan-urusan itu. Nauzubillah sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu an menegaskan Siapa yang di dalam masalah urusan sholat menyanyiakan dalam urusan selain sholat lebih menyanyiakan. Makanya diletakkan di dalam di dunia perkara utama dan nanti di akhirat yang pertama dihisap oleh Allah. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan lafadznya oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salah. Fa idza saluhat saluhal amalu kulluhu wa idza fasadat fasadal amalu kulluhu. Sesungguhnya yang pertama kali dihisap oleh Allah adalah salat. Jika salatnya itu baik, maka amalnya semua baik. Jika salatnya jelek, maka amalnya dianggap jelek. maka barometer untuk mengukur, menilai, memilih seseorang, entah itu menjadi teman, <clears throat> entah itu menjadi partner, entah menjadi pemimpin, entah menjadi apa saja, as-salah patokannya. <clears throat> Karena Allah mengatakan inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. <clears throat> doa yang dianjurkan setelah mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, kalimat tauhid dikumandangkan lewat azan, menggema di seluruh penjuru. Dan itu kita dengar bagaimana ayyuhal muwahhidun. Bagaimana orang-orang muslim yang anda telah mengikrarkan menjadi ummat bertauhid. Anda dipanggil untuk menjalankan konsekuensi di antara sekian konsekuensi tauhid adalah salat, Anda biarkan, Anda telantarkan, bahkan Anda cuekin. Apakah layak orang tersebut mendapatkan syafaat dari la ilaha illallah? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna as'adan nasi bi syafaati yaumal qiyamati" man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku nanti di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari lubuk hatinya dan konsekuensi ikhlas menjalankan konsekuensi-konsekuensi la ilaha illallah termasuk adalah salat. Kita dipanggil lagi Muhammadur Rasulullah kita telah mencanangkan ittiba, kita telah mencanangkan untuk apa namanya uh, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita sudah membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya dan kata Rasulullah dzaqa ta'mal iman masyaallah dzaqa ta'mal iman akan mencicipi manisnya iman orang yang mengucapkan raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا Kalau seandainya Anda termasuk orang-orang yang seperti ini, Anda termasuk orang yang bersaksi tidak ada orang yang paling berhak diikuti secara mutlak kecuali Rasulullah. Allah wa atiur Rasul. Harusnya ketika mendengarkan kumandang itu bergegas mencintai kalimat itu dengan menjalankan konsekuensinya. Aku harus mentaati Rasul. Rasul menyuruh saya sholat berjamaah. Rasul suruh hadir ke masjid. Sami'na wa ata'na Ya Rasulullah. Inilah sikap seorang mukmin yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ tidaklah layak bagi orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan ketika dipanggil oleh Allah ketika Allah dan Rasulnya memutuskan suatu putusan milih-milih dari putusan itu nah pendengar sekalian kita akan sampai kepada syarah ya uh, Muhammad hayya 'ala salah kita dipanggil coba lihat hayya 'ala salah hayya 'ala falah eh, tentang masalah ada satu riwayat hayya 'ala khairil amal memang ini eh, riwayat diturunkan oleh Imam Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab musannafnya yang diriwayatkan dari Umar Ibn Abu Abdullah Ibnu Umar tetapi yang sahih hadis ini imma syadz atau hadis ini mungkar atau hadis ini dinasakh dengan demikian panggilan azan bacaan azan yang mapan adalah hayya 'ala falah hayya 'ala falah Allahu akbar diulangi lagi Allahu akbar la ilaha illallah antara tauhid antara keteguhan kita berakidah antara sesuatu yang sekarang ini uh, kita bicarakan dan dibicarakan oleh para dai para uh, rasul bahwa skala prioritas dakwah ahli sunnati wal jamaah adalah tauhid Bahkan Masya Allah, kalau kita lihat e, sementara ada orang-orang yang menjadi penggemar umpamanya Sayyid Kutub katanya saya adalah orang yang eh masya Allah tetapi di dalam berdakwahnya ketika disampaikan tentang tauhid disampaikan tentang masalah-masalah akidah mencibirkan untuk apa kita bahas akidah skala prioritas coba lihat apa yang beliau ucapkan di dalam kitab Ma'alimut Tariq kata beliau wa min thamma tusbih di sana kita bisa putuskan syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah qa'idatun li manhajin kamilin merupakan satu kaidah untuk manhaj yang sempurna la taqumu alaihi hayatul al ummatil muslimah bihadzafirha umat tidak akan eh, takumu alai hayatul umat islamiyah berdiri di atas kaidah manhaj tersebut yaitu la ilaha illallah fala taqumu hadhil hayah kehidupan ini tidak akan tegak qabla an taquma hadhil qaidah sebelum tegak kaidah ini yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah Oke, okay, bagaimana ada orang yang mengklaim ya ada orang yang masya Allah kadang fanatisnya berlebihan tetapi ajaran-ajarannya kadang dicibirkan direndahkan bukankah ini merupakan suatu ironi maka kita sepakat dakwah mana saja yang tidak tegak di atas tauhid dakwah yang tidak tegak di atas akidah sahihah la ilaha illallah makanya kenapa azan itu dipanggil dengan kalimat-kalimat tauhid kalimat-kalimat akidah ini menunjukkan bahwa Islam skala prioritas adalah la ilaha illallah. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Nah, oleh karena itu kita akan sampai pada syarah. Setelah kita mendengarkan nida panggilan-panggilan tauhid, maka kita jawab dengan doa tauhid juga. Masya Allah sebelumnya kita dianjurkan kan oleh Rasulullah tadi idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin jika kamu dengar azan maka bacalah seperti yang dibaca oleh muadzin thumma sallu alayya Kenapa kita harus membaca sholawat dulu? Karena sebagaimana doa-doa yang lainnya, dianjurkan Rasulullah mengawali doa itu sholawat. Makanya kita baca salawat dulu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Thumma salullaha liyal wasilah. Kemudian mintalah kepada Allah wasilah yaitu surga. Nah, siapa yang melakukan itu dikatakan oleh Rasulullah halat syafaati. Nah, kita lanjutkan lagi. Lihat doa yang telah dianjurkan Rasulullah untuk kita baca pada waktu azan setelah selesai. Allahumma ini kalimat permohonan dari kalimat Allah. Kemudian ada kalimat nida merenyek meminta Rabba hadhihi da'wati tamah. Apa yang dimaksud dengan ad-da'wati tamah? Karang katanya Imam Al-Aini ya di dalam kitab syarah Sahih Bukharinya yang dimaksud adalah Allahumma rabb hadhihi da'wah hadhihi ad-da'wati tamah yaitu nida'ul adhan panggilan adhan kalimat-kalimat yang sempurna kalimat-kalimat tauhid yang mengajak kepada kesempurnaan nilai, kesempurnaan manhaj, kesempurnaan akidah, kesempurnaan prinsip keper, kesempurnaan tindakan dengan itu kita harus juga menyempurnakan as-salah as-salah yang telah diwasiatkan Rasulullah SAW men menjelang meninggal dunia masih mengatakan as-salah as-salah wa ma malakat aimanukum Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamah masyaallah satu doa kalau kita selami kalau baca secara mendalam kita hayati menyentuh memberikan satu apa namanya kaidah uh, yang mulia. Wassalatil qa'imah yaitu as-salatu al-maktubah. Nah, uh, saya sebelum menjelaskan itu, Allahumma rabb hadi da'wati tamam. Menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab uh, Fathul Barinya yang dimaksud as, uh, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah yang dimaksud ad-da'wati tamah adalah da'watu tauhid. Karena syirik itu cacat, dan juga kata beliau, Kenapa dikatakan tauhid itu adalah dakwah utama Karena la tabdila wa la tidak ada perubahan, tidak ada uh, pengurangan dan bahkan akidah tidak bisa menerima nasakh. Keyakinan nggak mungkin dinasakh. Dengan demikian Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah at-tauhid dan ini nampaknya tidak pertentangan antara pernyataan Ibnu Hajar dengan Al-Aini karena pada akhirnya kalau yang dimaksudkan Allahumma rabba hadhihi da'wati tama adalah kalimat-kalimat yang dikumandangkan pada saat adzan dan dinyatakan oleh Imam Al-Hafidh adalah dakwatu tauhid karena kalimat-kalimat yang dikumandangkan pada saat adzan adalah mengandung tauhid. Tidak ada perbedaan di antara para ulama dengan ungkapan yang beda inilah yang disebut dengan perbedaan variatif maksudnya satu yaitu kalimat tauhid yang ada di dalam kalimah-kalimah azan tersebut Subhanallah Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah kalau kita sudah mengikrarkan as-salatul qaimah nggak mungkin kita tinggalkan makanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Eh, man kharaja idza uh, uh, la yakhruj eh, tidaklah keluar hina sami'a an-nida ketika mendengarkan adzan illa munafiqun kecuali orang munafik illa rajulun da'adhu hajatun thumma arada an yarji'a ilaihi kecuali bagi orang yang punya hajat yang akan ingin kembali lagi kepada masjid tapi kalau sekarang nggak ada aral, nggak ada ini, ketika dengar azan malah keluar ke masjid, maka itu adalah orang munafik. Karena apa? Karena sudah wasalatil qa'imah. sholat sudah didegakkan dengan azan itu merupakan satu isyarah penegakan sholat Sehingga ketika sudah qamat yang ini adalah inti penegakan Rasul menegaskan la salata ba'dan ba'dan nidai. eh, Idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah. Jika komat sudah dikumandangkan, maka tidak ada salat kecuali yang wajib. Ini menunjukkan bahwa pentingnya kalimat wassalatil qa'imah. Ati Muhammadanil wasilah. Nah inilah yang tadi perintah Rasulullah di dalam hadis yang tadi. Thumma salullaha liyal wasilah. Ati, eh, kan Rasul mengatakan kemudian mintakanlah kalian kepada Allah untuk aku al-wasilah. Ah, kita mintakan ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Nah itu. Adapun ada kalimat wadarajat rafi'ah dikatakan oleh Syekh Abdullah Basam di dalam kitab Taudihul Ahkam itu merupakan satu tambahan yang tidak sabitah. Ya, ada beberapa kalimat e, jawaban azan yang tidak sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah ditegaskan oleh penulis uh, eh, Taudhihul Ahkam Syekh Abdullah Al-Basam mengatakan di antaranya adalah Allahumma inni as'aluka bihaqqi hadi da'wah atau ditambahi wa darajatir rafi'ah atau innaka la tukhliful mi'at atau ya arhamar rahimin ini semua tambahan-tambahan yang tidak absah atau juga menjawab qad qamatis shalah dengan kalimat aqamaha Allahu wa adamaha atau sadaqta wa bararta ini semuanya ketika mendengarkan as-salatu khairum minan naum tidak ada satu dasar yang sabit yang sahih dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uh, kita bisa mendapatkan penjelasan-penjelasan ini di dalam beberapa kitab uh, Syarah Bulughul Maram di antaranya adalah Al-Badrut Tamam dan juga Taudihul akam dan juga Subulus Salam dan yang lainnya insyaallah. Wal fadilah ada di antara ulama menafsiri al-wasilah adalah segala sesuatu yang digunakan untuk uh, apa namanya tawassul kepada yang lebih atas ada yang mengatakan yang dimaksud al-wasilah adalah surga. Ada yang mengatakan uh, maaf al-wasilah adalah surga, wal fadilah juga jenis daripada surga, maksudnya keutamaan-keutamaan yang ada di dalam surga. Wa ba'adhu maqaman mahmudan mahmudan alladhi wa'adtah. Wa ba'adhu ya Allah bangkitkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqaman satu maqam. Ada yang meriwayatkan al-maqam dengan e, ta'rif, ada kebanyakan di antaranya Imam Al-Bukhari dan juga e, Imam Abu Dawud dan yang lainnya menurunkan kalimat nakirah wa ba'adhu maqaman mahmuda yang memberikan satu makna disebutkan di dalam kitab Al-Badrul Tamam maqaman mahmudan bi kulli lisanin Artinya, makom yang terpuji layak untuk dipuji dalam bentuk apapun. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia terpuji, manusia sempurna, manusia lengkap, tidak ada yang cacat, dan nanti dibangkitkan di akhirat orang yang paling sempurna. Di antaranya adalah wabathu maqamam mahmuda ada sebagian ulama yang menafsiri bahwa yang dimaksud maqam mahmudan adalah maqam syafa'ah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangin oleh umat yang begitu banyak Ya Rasulullah mintakan syafaat, kabulkanlah ini. Kemudian Rasulullah sujud. Lalu diperintahkan oleh Allah, irfa' ra'sak, sal tu'ta isfa'du syafa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah diberi, dan minta syafaat akan dikabulkan. Allahu Akbar. Bagaimana tidak? Dikabulkan Rasulullah mengatakan, Man dhalladhi yashfa'u indahu illa biiznih. Dan tidak ada orang yang paling terdepan mendapatkan izin Allah untuk memberikan syafaat. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiul Rahmah. Nabiun Karim, Nabiun Raufur Rahim yang dikatakan oleh Allah, <clears throat> "Laqad ja'akum Rasulun min anfusikum azizun alima anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Masya Allah. Makanya kita seharusnya bangga menjadi umat Muhammad. Mendapatkan Nabi yang paling mulia, ajaran yang paling sempurna, dijamin utuh, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Tapi di samping itu agama yang paling simpel, solatnya paling dikit, tapi pahalanya paling besar maka cukup disayangkan banyak orang Islam yang tidak gairah bahkan tidak senang menjadi umatnya Nabi Muhammad. Tidak ada rasa kebanggaan memiliki Islam dan memiliki Nabi Muhammad SAW. Malah bangga dengan yang agama-agama yang sesat yang lainnya, tokoh-tokoh yang mengklaim menjadi nabi padahal tidak. Dan semuanya adalah dajjalun yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih sayakunu fi ummati thalathuna jaddajalun kulluhum yadda'i annahu nabiyun. semua mengaku jadi nabi la nabiya ba'di dengan demikian uh, pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita seharusnya merasa bangga menjadi umat Nabi Muhammad yang dikatakan nahnul akhirun al awalun kita ini umat akhir tapi awal coba lihat di dunianya walaupun sekarang Yahudi Nasrani lebih dulu daripada kita dari sisi hari raya mingguannya duluan kita Jumat baru Sabtu baru Ahad Alhamdulillah nanti ketika di akhirat pun kata Rasulullah SAW an wa ana yajuz yang pertama kali melewati siratal sirat dan yang pertama kali masuk surga. Makanya inilah konsekuensi, inilah makna wab'athu permintaan ribuan, jutaan, bahkan miliaran umatnya dikabulkan oleh Allah sampai pada tingkatan alam nasrah laka sadrak. ووضعنا لك ووضعنا أنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ما شاء الله ورفعنا لك ذكرك Aku angkan angkat nama baikmu Muhammad, ketenaranmu Muhammad dengan kalimat-kalimat yang dikumandangkan yang menyebut memanggil Muhammad terutama azan Asyhadu an wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah وابعثه مقاما محمودا في الدنيا والآخرة وبالخصوص في fil التي وعدته yang engkau janjikan kepadanya ya Allah subhanallah inilah doa yang tidak boleh seharusnya kita lewatkan doa yang kita telantarkan doa yang begitu indah lebih indah lagi Rasulullah mengatakan setelah itu halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Siapa yang mendengarkan azan, membaca solawat, setelah itu membaca doa ini, wajib menurut pendapat e, atau menurut ketetapan bahasa sebagaimana yang telah dinukil oleh banyak ulama di antaranya adalah Sahih Badrut Tamam dan juga uh, Fathul Bari dan juga yang lainnya yang dimaksud halat adalah wajibat lahu syafaati wajib mendapatkan syafaatku yaumal qiyamah Wallahu alam bisawab. Demikian nampaknya kita tidak ingin berlama-lama untuk mengupas membahas e, kitab ini lebih baik kita bedah dan kita uraikan lewat e, tanya jawab yang disampaikan oleh para pendengar sekalian agar kita mendapatkan fawaid faidah-faidah yang baru lewat tanya jawab insyaallah wallahu alam Tapi pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan bagi para pendengar juga yang mungkin baru bergabung bersama kami dalam kajian ilmiah pembahasan kitab Bulughul Maram dan ini adalah merupakan pertemuan akhir dari kitab Al-Adhan yang dijelaskan secara gamblang oleh Ustaz Zainal tentang syarah dari doa setelah azan. Untuk memperluas pembahasan dan bagi para pendengar roja yang mungkin memiliki pertanyaan berkaitan dengan materi ini, silahkan kita berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Untuk pertanyaan pesan singkat, kita terima di line telepon 0819 896543 dan kita angkat untuk satu penelpon pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tayyib, dengan siapa di mana Bapak? Eh, dengan Bapak Maulana di kasih oh iya, silakan Bapak Maulana. Ya. Assalamualaikum. <coughs> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan uh, apa hukum azan kan uh, kifayah ya. Iya betul. <clears throat> Yang apabila dikerjakan oleh satu orang. Sekelompok kan? orang, yang lainnya iya. gugur, betul. Iya. Pertanyaannya, ya. uh, apakah uh, itu di satu desa atau di satu masjid, Ustaz? Iya cukup. Iya, karena memang desa itu kadang masjidnya ada banyak. Iya. <clears throat> Iya. Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uh, di dalam hadis Rasulullah SAW, uh, ayu uh, ma min salasin fi badwin au qaryatin la tuqamu fi salat maksudnya al-jamaah illa istahwadha alaihim syaitan kecuali akan dikuasakan oleh syaitan Berarti di sini adalah komplek yang masih atau kampung yang masih menjangkau suara azan tersebut. <clears throat> Adapun tentang masalah sekarang uh, masjid banyak, ini kesalahan pendirian masjid. Kita itu tidak boleh mendirikan masjid yang lebih dari jangkauan eh, apa namanya yang telah eh, cukup kalau seandainya masjid itu mau sholat di situ masih nampung. Kecuali kalau jarak tersebut sudah tidak mendengarkan azan dalam konteks tidak pakai speaker dan memang membutuhkan untuk ditambah maka ditambah. Penyakit yang sekarang menimpa kaum muslimin. Banyak masjid tapi kurang sholat. Banyak masjid tapi sebagai lahan perpecahan. Bahkan hanya karena beda beda organisasi bikin masjid sendiri. Bahkan antar pengurus kres bikin masjid sendiri. Banyak masjid-masjid perjuangan karena tandingan. Dengan demikian, eh, kaidah adalah di komplek yang memang di situ masjid jami' masih dengar azan, maka wajib datang. Dan disitulah yang harus dikumandangkan fardu kifayah. Kalau tidak, maka komplek atau kampung atau desa yang masih menjangkau atau mendengar suara adzan tersebut, maka dia berdosa semuanya. Itu ya. Jadi eh, adzan di dalam suatu desa kayak komplek kok selagi masih adzan itu didengar oleh dia, maka dia wajib datang ke situ Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada ibnu Umi Maktum kan hal sami'tan nida, apakah kamu mendengarkan azan? Maful mukhalafahnya kalau tidak dengar azan, nah baru boleh di sholat nyari yang lainnya di masjid sekitar situ yang sampai azan sudah nggak kejangkau lagi. Ketika Ibnu Umi Maktum mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? Izan fa'ajib kalau begitu penuhi panggilanmu." Maka kita itu kalau ditanya sholat di mana? Sholat di masjid yang di mana suara adzan masih kita bisa jangkau. Dan seharusnya tidak berdiri masjid di tempat yang masih ah, suara adzan itu kejangkau kecuali dalam kondisi-kondisi yang sangat darurat yaitu umpamanya tidak nampung atau perjalanan tidak memungkinkan dan yang lainnya. Yang aneh sekarang per RT ada musola itu yang ribet. Wallahu a'lam. demikian jawabannya. Dan bagi para pendengar, eh, silahkan kami berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Kita angkat. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa mau di mana? Dengan baik Iya. Hmm. ya. apakah kita wajib menjawab uh, azan dari radio ya? Mm-mm. Nah, terus kedua, aneh kata saya um, menjawab azan di masjid, tapi mm. ini masjid banyak azan, jadi mana yang kita pegang salah satunya apa yang <laughs> soalnya ini masjid itu masjid semua mengeluarkan mm, azan. Ini gara-garanya masjid banyak ya? Iya, jadi jawabnya ini mana yang mana ini ini ini ada anda mm. ada lagi jawaban, jadi saya harus iya. pegang yang, yang pertama tadi pertanyaannya nah, apa? aneh kata menjawab soal azan di radio, apakah kita wajib menjawabnya? Iya, yeah, cukup ya. Makasih. Jazakallah. wah iya, Tapi pendengar sekalian yang dirahmati Allah. Secara umum, karena Rasulullah mengatakan idza sami'tumun nida, jika kamu dengar panggilan azan, maka kita mendengarkan panggilan azan dimanapun aslinya kita harus jawab. Namun ada suatu uh, yaitu pentaksis yaitu azan-azan yang dikumandangkan oleh mukallaf alias secara langsung bukan rekaman bukan kaset itu itu aslinya ke sana karena perintah itu tertuju kepada azan <clears throat> yang dikumandangkan oleh orang langsung Adapun tentang sekarang ini azan yang jumlahnya banyak, prinsipnya adalah fattaqullaha masata'tum bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuan kamu, jawab dengan kemampuan kita yang memungkinkan. Ya kalau sekarang e, dibuat kaidah ya al akrob yang paling dekat kita jawab. Yang jauh e, kita akhirkan kecuali kalau yang dekat ini sudah selesai, ada yang azan lagi, kita jawab lagi gitu. Tapi yang kita dahulukan adalah masjid yang paling dekat. Wallahu a'lam. Iya. <clears throat> Kita angkat kembali bagi para pendengar roja yang ingin bertanya berkenaan dengan pembahasan syarah dari doa setelah azan. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021 823 6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dari Yuki di Cilincing. Baik. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Mas. Tanya masalah salat. Salat apa ini? Apa kalau kita nemuin uh, ada orang salat sendirian terus kita hmm. ingin berjamaah dengan dia gitu ada yang sebagian dari kita kan nepok pundaknya mm -hmm. itu hmm, hmm. dibenarkan nggak terus okay. yang benar tuh bagaimana? Cukup. <clears throat> uh, pendengar sekalian masalah isyarat isyarat memberikan isyarat kepada orang di dalam solat itu aslinya dibolehkan. Dasarnya dilakukan oleh Rasulullah ketika Abu Bakar mengimami dan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sanggup maka Abu Bakar akan mundur memberikan isyarat, an maka anak kamu tetap di tempatmu. Dan dalil yang kedua saat Isa ibnu Maryam turun pada saat itu Imam Mahdi mau mundur maka Isa bin Maryam menyuruh maju memberikan isyarat. Oleh karena itu isyarat ini tidak mengapa e, kalau memang diperlukan. Contoh aja kita bukan keperluan ini intinya isyarat atau gerakan pada saat sholat bila, bila dibutuhkan silahkan. Makanya gerakan di dalam sholat itu ada tiga macam. Gerakan yang terkait dengan sholat rukuk sujud, gerakan yang tidak terkait dengan sholat tapi untuk maslahat sholat seperti tadi, ya narik untuk ngerapatin soft atau untuk memberitahu yang ketiga gerakan yang di luar solat yang tidak ada kaitan dengan maslahat solat lah ini kalau memang merubah bentuk uh, solat maka solatnya batal ya wallahu alam bisawab Baik, saat kita angkat kembali dari telepon di 8236543. Silakan bagi para pendengar. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, dengan siapa di mana? Kasinuhan di Baru. Baik, hmm. silakan. Ini kena orang timur semua nih. Ya, silakan Pak. Mau nanya itu uh, ya. tentang sholat uh, sunnah ketika dikumandangkan komat. Iya. Itu sampai sebatas mana? Apakah kita misalkan tanggung sudah takbir akhir misalkan itu? Iya, iya. Itu. Ya, cukup. Kemudian, <clears throat> kemudian doa uh, setelah azan itu hmm. uh, minta tolong dilafalkan jadi lengkap gitu. Iya, cukup. Uh, yang pertama tadi apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Batasan salat sunnah oh, iya. setelah qamat. Gini, batasannya jangan sampai kita lanjutkan sehingga ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Karena ada suatu fadilah besar di dalam takbiratul ihram bersama imam. Rasulullah SAW. Man salla arba'ina yawman yudriku takbiratul ihrami ma'al imam. Masya Allah. Apa natijahnya? Kutibat lahu baro'atan. Barang siapa yang sholat 40 hari selalu menemukan takbiratul ihram bersama imam, maka Allah akan diberikan dua kebebasan, baro'atun minan nifaq wa baro'atun minan nar. Masya Allah. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, eh, maaf, Imam Al tirmidzi di dalam sunannya dengan sanad yang sahih. Makanya diputus kalau memang di, di, di, ditargetkan ini kalau saya teruskan saya akan lepas takbiratul ihram bersama imam ini. Tapi kalau memang bisa nyusul dan tolong dipercepat maka silahkan diteruskan ya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita angkat beberapa pertanyaan ya, yang uh, sudah kasih, masuk. Ya, yang pesan masuk pesan singkat. Silakan. Okay. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Hmm. Uh, Baik, Ustaz, apabila ada uh, seorang yang berpendapat atau yep. Ya. manakah yang lebih benar pendapat antara hmm. yang mengatakan bahwa komat itu berhak ke atas setiap siapa saja yang ada di masjid selama hmm. apabila imam itu datang ataukah uh, hak komat itu ada kepada muadzin? Iya. Oke. Okay. Oke. Eh, saya tadi ada pesan dari pendengar untuk meng mengulangin azan ini Ah, eh, iya, doa doanya ya. tadi, afwan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا التي وعدته dan ini merupakan suatu lafaz yang ada di dalam Imam uh, Bukhari di dalam sahihnya maka halal lahu syafa'ati yaumil qiyamah. <clears throat> Pertanyaan tadi <clears throat> tentang apa? Tentang koma. Apakah boleh dilakukan siapa saja? Oh ya. Uh, kemarin uh, sebetulnya ada beberapa hadis di antaranya adalah al muadzid amlak bil adzan wal imamu amlak bil iqamah. Jadi muadzin lebih berhak atas adzan dan imam lebih berhak atas imamahnya. Artinya yang per, yang paling berhak menentukan qamat adalah muadzin. Ini memang uh, hadisnya sangatnya dhaif dan tidak bisa diangkat dengan uh, cara apapun sehingga tidak kita jelaskan kemarin, maka kita tinggalkan begitu saja. Intinya begini. Kalau kita lihat uh, Rasulullah SAW kadang-kadang didatangi oleh Bilal. Mi, uh, apakah sudah qamat? atau uh, apakah ini boleh dikomati atau enggak yaitu kemudian uh, yang selanjutnya <clears throat> kita melihat kondisi jamaah makanya di sana ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wabil khusus tentang sholat raw, uh, e, sholat isya Rasul itu kalau melihat jamaahnya uh, banyak di awal waktu maka dia menyegerakan sholat isya tapi kalau seandainya jemaah di akhir waktu lebih banyak, makanya akhir Rasulullah mengakhirkan. Bahkan kalau seandainya diakhirkan dan dengan konteks jemaah itu lebih utama. Karena Rasulullah mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la akhartul isya li hadzal waqt." Kalau bukan karena takut memberatkan umatku, aku akan akhirkan salat isya uh, di akhir malam seperti ini. Wallahu a'lam bisawab. Itu ya. Baik, kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ya berkenan dengan tambahan mungkin bisa dijelaskan kembali pada doa dan innaka la tukhliful mi'ad yang seringkali kita dengar di uh, media elektronik. Apakah ini sah datangnya dari Rasulullah atau tidak sah? Iya. Uh, sebetulnya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam As-Sunanul Kubro. Namun sanatnya lemah sekali Eh, makanya Syekh Al-Bassam menegaskan ghairu sabitatin hadhihi riwayah. Oleh karena itu eh, kita mencukupkan dengan apa namanya yang ada di dalam Sahih Bukhari dan juga di dalam eh, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah serta Imam Ahmad itu lebih utama wallahu a'lam. Baik, satu pesan singkat kembali kita angkat yeah. sebelum dari telepon dari hmm. Ukhti Rati di Cibitung. Yeah. Apakah benar saat mencari ilmu didahulukan dari panggilan salat sehingga ketika kita sedang belajar Quran lalu ada adzan maka teruskan saja belajarnya kemudian selesai baru salat dengan dalil bahwa ayat Iqra lebih dahulu turun daripada ayat yang memerintahkan salat. Pertama kalau adzan harus berhenti. Karena ibadah itu kan begini, kalau rebutan waktu, uh, ini ada ibadah Quran, baca Quran, ada ibadah azan. Maka di dalam kaidah usul fikih di mana saja al-ibadatul fil waqtil mudayyaq muqaddamun ala al ibadah fil waqtil mu, apa namanya uh, muwassa' Jadi ibadah-ibadah yang memiliki waktu sempit itu lebih didahulukan daripada ibadah yang memiliki waktu luas. Artinya Anda membaca Quran kapan saja bisa, tapi azan ini ini nggak bisa di diolor-olor lagi. Maka dalam kaidah usul fikih ini memberikan satu ketetapan kaidah fikih ini hendaknya ketika azan dikumandangkan ibadah-ibadah lain di stop. Karena ibadah muassa eh, mudayyak muqaddam adalah ibadah di waktu muassa ini ya. Nah, tentang masalah sholat sunnah ini masalahnya adalah masalah sebetulnya uh, bagaimana apakah talabul ilmi itu lebih utama daripada salat nafilah kebanyakan jumhurul ulama mengatakan talabul ilmi itu lebih afdal daripada salatun nafilah dengan demikian kalau memang konteksnya seperti itu dan memang kalau kita lihat uh, dari teks-teks hadis secara implisit tidak ada satu ibadah uh, yang paling utama itu adalah as-salah eh, setelah yang wajib ya yang itu yang sunnah-sunnah itu kalah dengan uh, apa maaf dengan tolabul ilmi jadi ibadah-ibadah yang sunnah itu kalah dengan tolabul ilmi itu makanya pernah ada seorang sahabat yang ngadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya capek cari duit. Ini adik saya cuma ngaji-ngaji tok." Apa kata Rasulullah? "La'allaka turzak." Ya. Bihik. Mungkin barangkali bahkan pasti kamu diberi rizki karena dia talabul ilmi. Makanya dari hadis ini disimpulkan di antara kunci-kunci rizki adalah memberikan nafkah kepada talibul ilmi apalagi membikinkan gedungnya untuk talabul ilmi itu lebih utama lagi bukan hanya satu dua orang ya ini wallahu a'lam bissawab. Baik, pendengar lagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan rehat sejenak ya dan insya Allah akan kita kembali lagi dalam kajian syarah doa azan dan Anda bisa layankan kembali pertanyaan secara langsung di Radio Roja dan sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu beberapa jeda berikut ini. نور من القرآن قال الله تعالى Saja Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah للذاكرين والذاكرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم لا تفتح لهم أبواب السماء سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون رجاء راديو دعوة السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar roja yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali bersama anda di frekuensi 756 AM pada kesempatan malam ini, kajian interaktif pembahasan kitab Bulughul Maram dengan uh, narasumber kita, Al-Ustaz Zainal Abidin Al-Si Hafizahullah ta'ala, dan pertemuan terakhir dari kitab Al-Adhan Kita membahas syarah doa setelah adhan Bagi para pendengar roja yang ingin bertanya Secara terperinci Atau mendapatkan penjelasan mungkin yang lebih dalam Berkenaan dengan tema kita malam ini Silahkan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543 Namun sebelum kita terima satu pertanyaan dari telepon Kita angkat terlebih dahulu dari pesan singkat yang sudah masuk yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Ustaz, apakah boleh melazimkan berdoa antara azan dan iqamat dengan mengangkat tangan secara terus-menerus? Ya. Jazakallah khair. Uh, inilah yang menjadi permasalahan. Ibadah itu kan kaidahnya ketika Rasulullah melazimkan, ya harus kita lazimkan. Kalau tidak, ya tidak. Karena kalau melazimkan sesuatu yang tidak dilazimkan Rasulullah, maka akan membuahkan suatu e, istihsan yang dikatakan oleh Imam Syafi'i inilah manistahsana faqad syarra'a bukan istihsan yang dimaksudkan e, bagian daripada istimbar di dalam usul fikih itu tidak tapi manistahsana faqad syar'a adalah menganggap baik, menganggap lazim suatu yang tidak dilazimkan Rasul, mengharuskan suatu yang tidak diharuskan Rasul. Contoh aja, sholat jamaah, solat eh, sholat sunnah jamaah terus menerus di masjid. Ini juga termasuk. Oleh karena itu, eh, kadang kita berdoa, kadang kita membaca zikir, kadang menyibukkan sholat itu lebih baik, ya eh, apalagi kemarin kita sudah tegaskan hadiskan eh, la yuraddu du'a ma bainal adzani wal iqamah itu memang sahih tetapi Rasul kan nggak pernah mengata, harus angkat tangan kan itu hanya mengambil mutlaknya satu hadis eh, innallaha hayyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi ay sifran khaibain kan gitu Allah itu maha malu lagi maha pemurah. Malu banget kalau melihat ambanya mengangkat tangan keduanya dibalikkan kosong tidak ada pengabulan. Nah, artinya aslinya mengangkat tangan. Tapi kadang-kadang Allah. Taib demikian jawabannya dan Taib kita akan berikan kesempatan kembali bagi para pendengar roja yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Zahro di Jakarta. Taip, silahkan. Hmm. Ustaz, ya. mau tanya, eh, iya. uh, kalau waktu subuh kan ada asalatul faru minan naum. Iya, emang Itu kenal. kita jawab nggak ya? Terus yang nomor dua, kalau hmm. pas azan kita posisi di kamar mandi, apa kita jawab dalam hati apa gimana ya? Ya, cukup. Syukron. As-salatu khairu minan naum, masuk umumnya jawaban, faqulu mithla ma yaqulul muadzin ucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Dan Rasul tidak mengecualikan kecuali hayya ala salah, hayya 'alal falah. Oleh karena itu selain hayya ala salah, hayya 'alal falah jawabannya seperti yang diucapkan muadzin. Kalau hayya ala salah la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah la haula wala quwata illa billah. Adapun di kamar mandi betul dianjurkan membaca di dalam hati. Wallahu a'lam bisawab. Baik, demikian jawabannya dan kita angkat kembali dari telepon di 0218236543. Hmm. Ya silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, ini Taib, dari jauh ini kayaknya nggak masuk-masuk. Ya silahkan bagi para pendengar dalam kajian syarah doa setelah azan hmm. Anda bisa menghubungi kami kembali. Assalamualaikum. Ya. Dan siapa umum di mana? Uh, dari umum Saurah di Pekayon. Taib. Oh Pekayon. Begini iya. yeah. eh, ya. kalau perempuan itu kan lebih baik eh, sholat di rumah. -hmm, hmm betul. Nah, bagi eh, ibu-ibu eh, perempuan yang bekerja di perkantoran, -hmm. hmm. itu bagaimana sholatnya itu? Apa hmm. mesti berjamaah atau sendiri ya? Hmm, di mana? Di kantor? Iya di perkantoran. Oke, okay, cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Perlu saya kasih catatan ini. Yang sudah ngantor jangan mengatakan sholat yang paling abdul ke rumah. <laughs> Ya, repot nanti. Itu katanya alasannya Pak, maaf Pak, saya uh, sebentar pamit mau ngeletakin tas di rumah. Ya sama ini jenisnya. Adapun uh, perempuan di mana saja, di rumah atau di kantor, tetap hukumnya sama. Tidak diwajibkan sholatul jamaah wal jumu'ah dan tidak ada keabdolan untuk ke masjid. Tapi tolong la tamna'u ima Allah masajid Allah. Kalau dia ingin ke masjid ya silahkan gitu loh. Dengan demikian ibu sholat di kantor sendirian juga silahkan, ikut sholat jamaah juga silahkan. Intinya yang terikat oleh sholatul jamaah itu laki-laki. Ya kalau laki-laki tidak ikut sholat jamaah ya nggak tahu tuh perempuan enggak, laki enggak berarti ya tinggal yang tengah-tengah. Wallahu a'lam. Iya, demikian jawabannya dan kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar roja di 0218236543. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih, Pak? Uh, dari Jati Asih dengan An Nawawi. Masya Allah. An-Namau An-Nawawi Ad-Dimashqi <laughs> al jatiasi ya. Silakan, Pak. Oh, Ustaz mau nanya, hmm. itu kalau udah ada ajan hmm. dan komat, hmm. itu ada orang suka mengairkan sholat. Hmm. Nah, itu sama gak hukumnya dengan orang yang masbuk? Karena di ayat di surat Al-Maun ayat 4 hmm. itu kan kena bawailul lil musolin. Diulangi lagi Pak pertanyaannya. Ah, bagaimana dengan orang yang suka mengakhirkan waktu sholat mengakhirkan, ya? Dengan orang yang sholat berjamaah di masjid tapi selalu ya. masbuk. Masbuk, iya. Iya, tertinggal terus gitu, saat. Terus-terusan? Iya. Oh, itu ya. Kalau kadang-kadang nggak apa-apa sebetulnya. Ini setiap waktu masbuk gitu. Masbuk, iya. Ya. Ini hukumnya gimana? Apa terkena ayat Al-Maun? Iya, cukup ya. ya. Uh, Waalaikumsalam. Saya ingin kasihkan hadis. Tolong dicamkan pendengar sekalian. Secara umum, orang yang terlambat datang ke sholatul jamaah, hatta tidak sampai ikut sholatul jamaah, mendapatkan pahala sholatul jamaah. Masya Allah. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Eh, hadis ini sahih. Dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidhi di dalam sunannya eh, maaf Ibnu Majah. Man tawadda'a summa atal masjidah. Barang siapa yang wudhu kemudian datang ke masjid. Fawajadan nasa qad sallu, dia telah menemui orang sudah salat. Kana lahu mithla ajri man sallaha aw syahidaha. Dia mendapatkan pahala orang yang sholat dan orang yang menyaksikan sholat jamaah. La yang kusu min ujurihim syai'ah. Tidak kurang sama sekali tapi kalau permasalahannya terus-menerus jelas, ini merupakan suatu penyakit. Ini merupakan ciri-ciri munafikun. Karena Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. Tidaklah ada orang yang suka terlambat, lambat bahkan nggak datang dari sholatul jamaah kecuali ma'lumun nifaq. Dan uh, pendengar sekalian, ciri-ciri orang munafikun itu wa idza qamu ila salati qamu kusala. Makanya Allah layak untuk memberikan titel mereka fawailul lil musallin alladziina hum an an itu e, mengakhirkan. Ya. Ya, teledor bahkan kadang-kadang keluar dari waktunya. Tapi kalau kondisi seperti ini ditakutkan ya, tolong Pak, tidak bisa difonis masuk ke ayat ini, tapi ditakutkan karena uh, tafsir fawailul lil musallina alladzina hum an. Makanya di dalam satu per, per apa tafsir yang dinukil oleh Ibnu eh, oleh Ibnu Katsir dari salah seorang ulama Alhamdulillah Allah tidak mengatakan fawailul lil musallina alladzina hum fi salatihim tapi Allah mengatakan Fawailul musallin alladzina hum an artinya mengakhirkan sampai keluar waktunya. Tapi masih kalau di dalam koridor ini masih belum. Tapi dikhawatirkan orang kalau sudah teledor-teledor akan masuk kepada fawailul lil musallin. Wallahu a'lam. Taib, demikian jawabannya dan demikian kita angkat kembali di line telepon 0218236543. Hmm. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dengan Gimana ini Pak? Afwan tidak jelas. Putus-putus eh, Pak. Kembali Pak. Ya, kalau singkat. Ya, iya. dimatikan saja radio monitornya karena Radionya ada dikecilin, Pak. Iya, diulangi kembali Pak, silakan. Iya, Pak. Anda kan tinggal di Lenteng, hampir ya. masjid ada kuburannya, Pak. Masya Allah. Nah, jadi program ah, kan, hmm. masjid yang tadi itu satu kilo saat. Hmm, hmm, hmm. Jadi apa anak boleh sholat di rumah? Terus hmm. kalau anak udah ngambil wudhu, hmm. hmm, hmm. anak kena najis atau kena kompol anak-anak, apa anak harus berwudhu lagi saat? Iya cukup ya pak ya. Itu saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dianjurkan seperti anjuran Syekh bin Bas, bapak mencari tempat bukan rumah tapi yang luas bersama teman-teman sholatul jamaah di situ mencari. Kalau tidak, insya Allah dengan perjalanan berapapun kita punya motor, Syekh Muhammad Ibnu Shalal Utsaimin itu jalan kaki sekilo tiap sholat jamaah. Jadi insya Allah. Terus tentang masalah tadi yang kedua soal apa tadi? Berwudu kemudian kena najis. Oh iya, kalau sudah berwudu dan tidak keluar apapun maka uh, kencing dan yang lainnya anak tidak membatalkan wudu. Jadi intinya ini ada kaidah. Kalau puasa membatalkan madakhala. Kalau sholat membatalkan makhoroja itu. Kalau puasa sekarang yang batalin puasa adalah madakhala yang masuk-masuk, <laughs> ya kan gitu. Kalau sekarang sholat, wama khoroja yang keluar-keluar ya, kentut dan yang lainnya gitu. Jadi kalau bapak sekarang nggak merasa itu, apalagi kena dari luar tadi, maka tidak membatalkan wudhu. Tapi tolong tetap wajib dibasuh, dihilangkan. Namun penghilangannya bukan dengan cara wudhu, tapi dihilangkan dengan uh, air di lokasi yang kena najis tersebut. Cukup itu ya, wallahualam. Taib, Ustaz. Kembali kita angkat dari pesan singkat hmm. dari beberapa pendengar yang sudah uh, masuk. Ya. Yeah. Taib, di antaranya ada uh, pendengar kita. Hmm. Berkenaan dengan doa yang kita baca setelah yeah. adzan, Ustaz. Apakah yeah. diperbolehkan hmm. kita berdoa dengan doa yang lainnya sesuai dengan keperluan setelah membaca doa setelah adzan? Jazakallah khair. Ya tadi uh, ad uh, ad ma bainal adzan wal iqamah la yurad. Ya boleh jadi Anda setelah adzan kemudian setelah ini semuanya doa silahkan tapi e, lebih baik kita sholat dulu ya sholat e, rawatib kemudian baru setelah itu kita berdoa. Insya Allah doa apa saja dibolehkan. Mau minta mobil silahkan, minta rumah silahkan, minta istri silahkan, minta anak soleh silahkan, anak lulus ujian silahkan. Intinya nggak ada ketentuan. Ini termasuk doa doa mutlak ya. Allahumma. Baik, Ada pendengar kita dari Bapak Abu di Tegal, hmm. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau uh, makan dan uh, makanan sudah tersiap saji setelah dan uh, kita terdengar azan, hmm. apakah kita boleh langsung ke masjid saja Jazakallahu khair. Kalau Anda kelaparan dulu kan makan dulu. Karena Umar bin Khattab pernah makan sampai selesai. Makanya Rasulullah SAW, "Idza quddimal asya wa hadaratil isya' uh, wabda'u bihi kalau sudah hadir waktu makan malam dikumand eh, di, masuk salat isya maka mulailah dengan makan tersebut wallahu alam silahkan makan Baik, pertanyaan cukup banyak Ustaz dan eh, hmm. mungkin sudah dijawab pada yeah. beberapa kali yang lalu. Yeah, yeah, ya, kita yeah. ulang kembali uh, Ustaz. yeah. Ya. Ya manakala seorang uh, muslim hmm. yang datang ke masjid hmm. dan kemudian uh, pas lagi azan hmm. lalu setelah azan mana yang lebih diutamakan bagi dia untuk sholat tahiyatul masjid ataukah sholat sunnah rawatib kalau pada waktu sholatul jum'ah maka kita sholat rawatib tahiyatul masjid itu diutamakan baru setelah itu ada waktu dengar azan karena apa karena kalau dega, sekarang dia sibuk uh, umba, eh, sibuk apa ini namanya? Sibuk menjawab adzan. Nanti sholat diakhirkan sementara mendengarkan khutbah itu lebih wajib. Akhirnya dia tersibukkan sesuatu yang tidak harus. Sementara dengar adzan tadi jawabnya kan sunnah. Makanya harusnya kita dahulukan kepentingan mendengarkan khutbah Jum'ah daripada menjawab adzan ini. Oleh karena itu Anda masuk salat walaupun imam dalam uh, muadzin dalam keadaan adzan. Tapi kalau sekarang salat selain Jumat karena waktu longgar, maka dengar adzan dulu sampai selesai baru salat rawatib. Wallahu a'lam bishawab. Tips, satu pesan singkat kembali yeah. kita angkat dari Bapak Abdullah di hmm. Jakarta. Hmm Ustaz manakala saya simak radio Roja, saya dapatkan satu fenomena yang berbeda hmm. di mana apa yang saya simak adalah ilmu dan uh, uh, syariat yang dijelaskan secara gamblang berdasarkan dalilnya oleh para asatizanya. Hmm. Namun manakala saya lihat uh, kabar yang beredar di masyarakat mengatakan bahwa orang-orang yang mengikuti manhaj salaf adalah orang-orang yang keras dan orang-orang yang tidak uh, berperi kemanusiaan. Hmm. Apakah yang harus uh, kita sikapi berkenaan dengan uh, fenomena ini? Karena saya sama sekali sampai sekarang ini melihat uh, orang yang mengikuti manhaj salaf uh, melalui radio Roja ini. kemal khair. Uh, pendengar yang budiman, terutama bapak penanya, biasanya orang yang tidak suka akan menafsiri apapun dengan tafsir dan tidak suka. Ada suatu kaidah, bila asalnya itu busuk, maka hasilnya juga akan busuk. Bila sekarang ini dasar agamanya hadisnya itu maudhu, ajarannya kan jadi palsu juga. Subhanallah, alhamdulillah ribuan pendengar tiap hari mendengar tidak pernah menyimpulkan apa-apa yang hanya katanya katanya nyimpulin jelek itu kan lucu tapi itulah uh, orang yang hasad orang yang tidak pernah ingin mencoba lega menerima suatu kebaikan dan kelebihan orang lain dengan cara yang sangat gentle dan dengan cara yang arif akan terus memberikan satu komentar-komentar yang miring. Sampai tadi saya dialog juga dengan e, di MUI itu, ini kok nggak ada jeleknya? Ini jeleknya di mana? Kalau di luar kok loh ketika dia itu di luar mungkin mendapatkan kesimpulan-kesimpulan miring kila wal qal makanya Rasulullah melarang al kila wal qal wa soal wa idha'atil mal karena biasanya kila wal qal kabar burung itu nggak jelas kicuannya karena sayup-sayup makanya harus datang harus hadir harus nengok harus dengar dan saya siap kalau salah disalahkan dengan dalil dengan cara watawasau bil haqi watawasau bis sabr. Intinya alhamdulillah Anak yang dulu dari NU NO, kemudian ikut organisasi ini, saya menemukan bahwa dakwah ini merupakan dakwah yang betul-betul sesuai dengan pesan para ulama, pesan para madhahibul arba'ah, pesan para sahabat dan pesan Rasulullah SAW dan pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Inilah satu dakwah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mawidhil hasana wajadilhum billadhi hiya ahsan inilah dakwah yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am inilah dakwah yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balighu anni walau ayah dan seterusnya wallahu a'lam Baik Ustaz. Ya. Satu pesan singkat kembali kita angkat dari ya. Bapak Arif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh fikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya sudah satu tahun ini mendengarkan radio Roja dan alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada saya sehingga sedikit demi sedikit tahu bagaimana cara beribadah yang benar. Ya, Pertanyaannya Ustaz, apakah boleh eh, kita sholat berjamaah dengan pelaku uh, bid'ah jazakallah khair? sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al Hasanul Basri yang dinukil juga oleh Imam Al Bukhari di dalam sahihnya Salli ma'ahu wa alaihi bid'atuhu. Salat telah bersama dia, bid'ahnya dia yang nanggung. Tapi, tetap aslinya kita berusaha mencari imam masjid ahli sunnah. Tapi kalau sudah cari sono sini kita ingin jadi imam juga nggak mungkin. Maka salli ma'ahu wa alaihi bid'atuhu. Wallahu a'lam. Baik, pendengar ujian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih punya waktu. Anda yang ingin bertanya kembali di 8236543 kita angkat di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abu Zahro di Gunung Putri. Silakan. Ya, alhamdulillah. Barakallahu Pertanyaannya, Pak? Ustaz tadi eh, Ustaz <clears throat> menyinggung sedikit masalah saya tutup. Iya. Apa ini berkaitan dengan pernyataannya bahwa saat ini masjid-masjid yang ada di dunia ini adalah tempat peribadatan jahiliyah. Hmm. Mohon penjelasan dan nasihat bahwasanya eh, Said Kutub ini banyak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sesat. Jasa khairun kasiro. Wa iyyakum. Perlu diketahui, saya menukil ini di dalam rangka untuk apa yang dikatakan oleh Mu'ad ibnu Jabal. Ambillah kebenaran itu dari walaupun orang kafir. Kemudian Mu'ad ditanya, bagaimana kita itu mengetahui orang kafir itu mengucapkan kebenaran? Apa kata beliau? Inna lil haqqi nura. Sesungguhnya kebenaran itu ada cahayanya. Ini dinukil juga oleh Imam Ibn Taimiyah di dalam kitabnya Al-Aqidatul Hamawiyah. Oleh tentang masalah itu kayaknya ada pembahasan tersendiri ini kesesatannya ya lumayan namanya orang nggak maksum dan juga ada hal-hal yang belum direvisi apalagi taubat beliau berpindah dari ini ke ini itu uh, anyar tidak seperti Muhammad Rasid Ridho yang sempat merevisi sempat uh, membuat satu apa namanya review-review terhadap pernyataan-pernyataannya yang tidak benar itu masya Allah pernyataan beliau eh, yang ada di dalam Al-Manar dia betul-betul kembali kepada salaf itu saya nukil di buku saya buku putih dakwah salafiyah bagaimana dia mengatakan dulu saya anggap dakwah salafiyah ini dakwah jelek nggak pakai akal nggak menggunakan akal tapi setelah saya pelajari kitab-kitab filsafat Kemudian saya bandingkan dengan kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, saya menunggu menemukan ini adalah dakwah hak, dakwah yang tidak ada pamrih, dakwah yang tidak ada unsur-unsur ingin ini ini itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya temukan akhir hayat saya. Masya Allah. Allahu a'lam bishawab. Dan mungkin satu tambahan set berkenaan dengan pertanyaan uh, kita. Hmm. Ada sebagian uh, saudara-saudara kita yang manakala mendengar para asatiza menjelaskan kesesatan atau kekeliruan dari seorang ulama maka mereka menuduhnya pencela para, para ulama. Apakah dalam Islam ini dibenarkan dan apakah kaidah-kaidah Islam dalam menjelaskan hal ini khair? Mungkin caranya aja <laughs> itu ya. Caranya jangan menghujat, jangan ini, uraikan secara ilmiah. Insya Allah ar-rudud bainal ulama, rod antara para ulama sejak dulu zaman itu sudah ada. Coba aja Ibnu Taimiyah bikin buku gede judulnya Ar-Raddu 'alal Bakri, Ar-Raddu 'alal Akhna'i. Dan juga masih banyak seambrek, tapi bahasanya kan antum lihat ilmiah santun. Makanya di sini uh, saya sarankan kita bukan benci dalam artian emosi, mengedepankan ke keinginan emu apa menafsu pribadi tapi ketika kita bicara al-hubbu fillah, wal buktu juga harusnya fillah. Bagaimana kita itu membenci karena Allah, seperti mencintai karena Allah, tetap koridornya adalah untuk Allah demi Allah dan itu semuanya karena Allah. Bukan karena kita atau pelampiasan, puas-puasan. Karena ini bertentangan dengan arif, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Wallahu a'lam bishawab. Taip, ada satu penelpon yang sudah ya. menunggu dari Bapak Wijaya di Bekasi. Ya, silakan. Ya, silakan. Ini Bekasi terus ini, Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Alhamdulillah, subhanallah. Hmm. Ini Pak Ahmad ini. Oh, Pak Wijaya. Silakan Pak Wijaya. Ya, sama ini saya dengar radio. Ternyata saya mungkin diberi petunjuk oleh teman. Alhamdulillah. Saya. Berapa lama ini, Pak? Dengar? sebagai ya saya baru baru dapat Masya Allah. hari ini Ah, sebulan yang lalu. Alhamdulillah. Iya, iya. Alhamdulillah saya pakai terus radio ini tidak saya hmm, geser hmm. kemana-mana. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, pertanyaannya Bani Pak? Halo? Terputus ini. Masya Allah. Iya. Pak Wijaya, ya, masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan Bapak mendapatkan uh, apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la tazalu ta'ifatun min hadhihi al-ummah ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي الله وهم على ذلك والله أعلم Baik, kita eh, berikan kesempatan kembali bagi para pendengar roja dan mohon maaf kepada, Ba- kepada Bapak Wijaya yang terputus. terputus Iya, silakan Anda bisa menghubungi kembali di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Berputus Masih juga. terputus kembali bagi para pendengar Roja Masih hmm. ada waktu 10 menit bagi Anda yang ingin bertanya berkenaan dengan pembahasan doa setelah azan ya. Yeah. Anda bisa menghubungi kami di 8236543. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Ya, dengan Bapak siapa? Pak dari Abu Pahmi di Cikarang, Pak. Oh, Cikarang lagi ini. Silakan Pak Cikarang saya mau tanya Pak. Ya eh, silakan. Eh, bagaimana bacaan zikir Ba'da sholat padu yang benar yang disyariatkan Rasulullah Pak? Ya lengkap ini mintanya. Itu aja eh, leng lengkap ya Pak ya? Iya. Iya, kita lengkap ya. Dengerin ya. Iya Bismillah ya. Setelah kita salam dianjurkan oleh Rasulullah membaca Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي بله له الحمد وله الحمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد وله الملك وهو على كل شيء قدير kalau مغرب سبولو kalau فجر eh, سبولو eh, Terus kita lanjutkan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كري الكافرون برست setelah itu baca subhanallah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Diakhiri supaya lengkap 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dilanjutkan Allahumma ajini minan nar bagi orang yang mengatakan Allahumma ajini minan nar itu dibaca setelah salat. Ada yang mengatakan setelah tasyahud sebelum salam. Ini ya Kalau emang itu maka tujuh kali. Allahumma ajini minan Setelah itu kita akhiri dengan ayat kursi. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Man qara'a ayat al-kursi fi, kulli du, fi dubri kulli salatin, lam yamna'hu min dukhulil jannati hatta yamut. Barang siapa yang baca ayat kursi di setiap belakang solat, maka tidak dihalangi untuk masuk surga sampai meninggal dunia. Allahu Akbar. Nah setelah itu kita baca Muawidatain e, eh, tiga kali. Wallahu alam. Ini bapak e, lengkapnya insya Allah. Adapun untuk lebih enaknya bapak baca kitab-kitab tentang dikir-dikir ba'da sholah yang telah disi, dijual belikan di kitab-kitab atau di buku-buku sunnah insya Allah. Baik, demikian uh, jawabannya secara jelas ya. dan hmm. kita angkat kembali di 0218236543. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Dari Pak Dani Cengkareng. Iya Pak. Ya ini begini Pak Ustaz, saya hmm. salah sunan netra ya. Iya, Masya Allah masih diberikan kesempatan cari ilmu ini, iya. Alhamdulillah. Ya. ya. Silakan Pak. Ya, halo, putus lagi nih. Iya, silakan Masya. Bapak. Halo? Halo? Taib afwan Terputus kembali. Iya saya ingin memberikan satu jawaban supaya tidak uh, kecewa, Masya Allah. Uh, tidak menghalangi Allah berikan satu ujian dan Bapak akan termasuk orang siapa yang diuji oleh Allah dengan hilangnya dua kekasihnya yaitu mata Allah akan ganti suatu yang lebih baik nanti di akhirat. Dan Masya Allah talabul ilmi tetap jalan walaupun Masya Allah banyak orang-orang yang punya mata tidak bisa belajar dengan sempurna seperti Bapak. Mudah-mudahan Bapak mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga terus mengikuti kajian bulughul maram. Wallahu a'lam bissawab. Iya, demikian kita angkat kembali saat ada Ibu ya, Riri ha? Ah. di Depok. Assalamualaikum. Ah, silakan Ibu. Ini orang Depok nih ya. Iya, ya, silakan Bu kalau saya kan soalnya suka sholat sunat wudhu. Mm -hmm. Nah terus abis uh, eh, wudhu terus mm. azan. Iya. Yeah. Nah, jadi kan uh, nunggu azan dulu baru sholat mm -hmm. wudhu nggak apa-apa. Mm. Gimana? Nanya itu aja boleh sholat wudhu setelah azan. Oh gitu nunggu azan dulu. Uh -huh. Oh gitu. Abis wudhu terus azan gitu. Iya yeah, iya. Yeah. Oke okay, udah. Waalaikumsalam. Eh, tidak ada masalah. Yang penting jangan sampai diselesai dengan kegiatan sholat, ya. Uh, oleh karena itu kalau hanya sekedar nunggu jawaban adzan dan anggota tubuh nggak mungkin kering dari air wudhu itu maka di, dibolehkan uh, eh, solatul adzan. Eh, maaf, solatul wudhu ba'dal adzan. Solat wudhu sunnah wudhu setelah adzan. Wallahu a'lam. Taib, saat kita angkat kembali di line telepon. Ya. Yeah. 0218236543. Assalamualaikum. Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Eko di Rawalumbu. Iya, silakan Pak. Uhibukallah Ustaz. Wa iyyakum ahabbakallahu bima ahbabtani. Ya, silakan. Ini di tempat kami ada masalah begini Ustaz. Kami hmm. butuh fatwanya barangkali. Ya. Jadi ada orang sakit. Hmm. Dan dia mengajukan keberatan karena cara mendengarkan azan. Hmm. Sementara masjid itu kan ya azan kan nggak bisa dikecilkan karena itu kan panggilan gitu Ustaz. Nah, sementara ya. kan masjid itu kan persegi panjang dan juga tiap sudutnya itu sudah ada speakernya gitu kan. Mm-hmm. Nah, ini bagaimana solusinya supaya ya di satu sisi kita juga melihat dari keperluan orang gitu kan. Eh, yang ditanyakan gitu. apanya ini pak? Ya artinya bagaimana solusinya? Di satu sisi kita harus menghargai orang yang sakit gitu kan. Oh. Tapi di sisi lain kan kita harus memandangkan azan yang harus tetap gitu Sir. Oh gitu ya. Ya jazakallah ya. Wa iyyakum. Jazakallah e, tentang masalah azan karena ini merupakan hajat orang banyak. Kaidah berbicarakan kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan pribadi. Ya yang sakit harusnya merasa terhibur dengan dengan dengarnya azan. Itu yang yang benci azan itu ibrit toh, Pak, ya tolong ya. Tidak ada yang benci azan kecuali ibrit, ya. Karena ibrit itu kalau dengar azan lari, terkentut-kentut sampai tidak dengar sama sekali tempatnya jauh sampai nggak dengar oleh karena itu kalau ada orang yang nggak suka azan bahkan sakit itu hiburan ya Allah nikmat banget saya mendengarkan azan masih ini itu muslim dan ada satu kaidah kepentingan umum yaitu salatul jamaah apalagi ini syiar muqaddamun ala uh, eh, masalihil khasah kemaslahatan khusus wallahu alam satu, satu pertanyaan terakhir mungkin saja ya. Iya. kita angkat dari pesan singkat terakhir ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, berapakah lama jarak antara azan dengan iqamat? Jazakallah khair. Uh, antara jarak azan dan komat ini relatif ya, relatif. Uh, karena intinya harus ada jeda. Karena Rasulullah mengatakan ma baina kulli adzanaini salatun. Ya kalau kita uh, simpulkan hadis ini ya, lamanya intinya kita sholat minimal dua rakaat. Karena Rasulullah mengatakan ma baina kulli adzanaini salatun. Dan e, tentang masalah itu juga kita harus pertimbangkan masalah jamaah. Jangan sampai kita khomat akhirnya tidak mempertimbangkan jamaah banyak yang terlambat dan itu terus-terusan. Makanya tadi ada hadis Rasul itu kalau sholat Isya, lihat jamaahnya membludak di awal waktu, ya sholat di awal waktu. Kalau ternyata jamaahnya itu Eh, kendor di awal waktu diakhirkan. Nah, ini kan melihat kondisi jamaah. Dengan demikian pertimbangan untuk komat itu juga jamaah harus dipertimbangkan. Jangan <laughs> main tancep aja. Orang pada junub mungkin mandi dulu <laughs> kagak diperdulikan. Emang gue pikirin nah repot itu namanya ya. Wallahu a'lam bishowab. Baik, satu uh, telepon kita angkat di 8236543. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Ani di di celeduk. Oke, silakan. Eh, uh, Ustaz sebelumnya um, menyimpan eh, dari tema hmm. mau nanya uh, bagaimana cara duduk iftiros ya Pak Ustaz duduk iftiros? iya bisa digambarkan Pak Ustaz waduh repot sih nggak kelihatan nih iya hmm. uh, apakah sama dengan duduk di antara dua sujud gitu Iya, oke okay, ya Jadi, Pak Ustaz ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi intinya iftiros dari kalimat farsh yaitu firosh yaitu kaki kiri kita kita jadikan seakan-akan untuk nataki pantat maaf agak kasar dan pantat berarti seduduknya seperti duduk di antara dua sujud itu iftirosh dari kata firosun kenapa karena kaki kiri kita seakan-akan kita jadikan tatakan pantat kita kemudian tawarruk dari kalimat warik karena warik kita itu kita tempelin yaitu ini pinggul agak pantat ini kita tempelin uh, ya apa namanya ke tanah. Ya kita selocorkan uh, eh, kaki kiri kita di bawah kaki kanan kita. Itu namanya tawarruk ya. Wallahu a'lam. Ya, cukup insyaallah. Uh, Alhamdulillah kita sampai pada penghujung waktu setengah sepuluh. Eh, saya berdoa kepada Allah, Allahumma alimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani. Rabbi zidni ilma. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim alimni, wa ya mu, wa ya Sulaiman fahimni. Semoga kita malam hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga mengajarkan Allah Allah mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan kesimpulan daripada pembahasan kita ini adalah akhir daripada pembahasan bab bab azan. Dan insya Allah kita akan pindah kitab surut sholah. Satu kitab pembahasan yang sangat krusial kaitannya tentang cara-cara sholat. Insya Allah kita akan bahas secara detail. Intinya doa ini jangan sampai kita lewatkan. Jawab azan jangan sampai kita lewatkan. Fadilahnya yang begitu besar Ternyata kita kalau tidak dapat padahal modalnya sangat murah mudah, ini sungguh sangat merugi.